Keutamaannya adalah keutamaan yang tidak tertandingi dan tauhid adalah ilmu yang paling mulia karena Tolak ukur mulianya sebuah ilmu Tergantung kepada apa dan siapa yang dipelajari dengan ilmu tersebut Apa yang dibahas oleh ilmu tersebut Ketika sebuah ilmu membahas Al-Quran Dan sebuah ilmu membahas Kaedah-kaedah bahasa Arab. Maka kita mengatakan ilmu yang membahas Al-Quran lebih mulia daripada ilmu yang membahas bahasa Arab. Disebabkan Al-Quran lebih mulia daripada bahasa Arab. Ilmu yang membahas tentang sholat lebih mulia dari ilmu yang membahas tentang bagaimana bertetangga. Disebabkan sholat lebih mulia daripada akhlak kepada tetangga. Dan begitu seterusnya. Maka kita katakan ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia karena ilmu tauhid membahas tentang Allah dan tidak ada yang bisa dibandingkan kemuliaannya dengan Allah tabaraka wa taala oleh karena itu ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia di dalam syariat Islam yang hukum mempelajarinya adalah fardu ain bukan fardu kifayah mempelajari tauhid sampai titik di mana kita bisa lepas daripada syirik adalah fardu ain. Yang bisa mengikis kesyirikan dari hidup kita adalah fardu ain. Ilmu yang tidak boleh kita bodoh tentangnya. Tidak boleh kita untuk tidak mengerti tentangnya. Fa'alam annahu la ilaha illallah ketahuilah bahwasanya la ilaha illallah inilah tauhid namun sayang banyak sekali orang yang merasa tauhid adalah ilmu di bawah ilmu ini, di bawah ilmu itu dan semacamnya merasa mempelajari ilmu fikih lebih penting daripada mempelajari ilmu tauhid. Ini adalah bahagian daripada bujuk rayu dan jebakan iblis laknatullahi alaihi. Tidak, ilmu tauhid lebih penting daripada ilmu fikih. Oleh karena itu kita sangat heran luar biasa Kenapa ada orang-orang yang tidak mau membahas ilmu tauhid? Malah lebih condong pembicaraannya kepada adab saja. Yang dia bahas adab saja, adab bertetangga, adab berteman, adab seorang suami, adab seorang istri, adab seorang anak, adab seorang guru, adab seorang murid. Dari awal sampai akhir pengajiannya adab saja. Tidak pernah berbicara tentang tauhid. Di mana Anda letakkan la ilaha illallah dan maknanya yang harus dipelajari. Dan itu adalah pondasi agama Islam. Ketika umat telah mulai menjauhi ilmu tauhid, maka <clears throat> tidak ayal lagi mereka terperangkap ke dalam kesyirikan dikarenakan ilmu tauhid yang tidak cukup untuk membentengi datangnya kesyirikan tersebut. Oleh karena itu kita ingin majelis ini kita terus membahas tentang ilmu-ilmu tauhid. Mudah-mudahan selesai kitab Kashfus Syubuhat kita bisa membahas kitab tauhid yang lainnya. Sehingga perlahan tapi pasti kita melangkah kepada ilmu tauhid yang semakin kuat, semakin kuat dan semakin kuat. Dan tidak ada yang lebih berharga di sisi Allah daripada amalan melebihi pengamalan yang sebenarnya tentang la ilaha illallah. Di dalam hadis yang para ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang doif dan hasannya. Sebagian mengatakan doif dan sebagian mengatakan hasan. Derajatnya hasan. seorang lelaki datang di akhirat di masa berhisab dengan catatan-catatan amal kejahatan yang luar biasa. Catatan amal-amal kejahatannya dan kepasikannya dan kemaksiatannya yang luar biasa, banyak sekali. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah engkau memiliki kebaikan? Laki itu mengatakan, saya tidak memiliki kebaikan. Kemudian Allah mengatakan, kamu memiliki kebaikan. Lalu dikeluarkanlah sebuah kertas, bitaqah, kartu. Di kartu itu tertuliskan, la ilaha illallah. Berkata orang ini, apa yang bisa dibuat oleh kartu ini dengan sijilat ini yang sangat banyak ini catatan amal saleh ini, yang satu eh, catatan amal maksiat ini, yang satu saja jauh mata memandang catatan ini Maka diletakkanlah sijilat itu di satu timbangan lalu tokoh kartu yang ada di atasnya la ilaha illallah diletakkan di timbangan berikutnya famalat bihinna la ilaha illallah. Ternyata la ilaha illallah lebih tinggi daripada lebih berat daripada dosa-dosanya. Maka Allah ampunkan dia. Ini menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah yang luar biasa. Andai kita mengucapkannya dan tidak menghanguskannya. Karena ada orang yang mengucapkannya kemudian menghanguskannya kembali baik dengan ucapan atau dengan tindakan atau dengan hati keyakinan ia hanguskan ucapan la ilaha illallahnya seperti orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun kemudian berdoa kepada selain Allah perbuatannya tersebut menghanguskan la ilaha illallahnya karena la ilaha illallahnya melarangnya untuk melakukan ini namun ketika dia lakukan itu batallah la ilaha illallah. Dia yang sendiri yang membatalkannya dengan melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu kebodohan atau ketidakpahaman kita tentang la ilaha illallah berbahaya sekali. Berbahaya seorang muslim, seorang Muslimah tidak tahu makna la ilaha illallah yang sesungguhnya dan apa yang diinginkan oleh la ilaha illallah dari dirinya dan apa yang harus dijauhi untuk agar la ilaha illallahnya tidak batal dan tidak musnah selalu kita sampaikan dan kita tidak bosan-bosan untuk mengulangnya Seandainya pilihannya adalah dua, tidak ada pilihan yang ketiga. Hanya dua pilihan, kita disuruh memilih. Wafat dengan seluruh dosa dan maksiat, kecuali syirik. Wafat dengan seluruh dosa dan maksiat, kecuali syirik, kufur, atau wafat dengan seluruh ibadah namun beserta dengan syirik. Dua pilihan saja. Tidak ada pilihan yang ketiga. Seandainya dihadapkan kita kepada pilihan ini, maka pilihannya adalah seluruh maksiat dengan tauhid. Bukan seluruh ibadah dengan dengan syirik. Karena maksiat dengan tauhid tidak akan mengekalkan orang di neraka. Ketika amal kejahatannya jauh lebih berat daripada amal kebaikannya, Allah akan adab di neraka orang ini kalau tidak Allah ampunkan. Sampai batas waktu tertentu. Tapi kalau orang yang datang dengan ibadah kepada Allah kemudian dia datang dengan kesyirikan, Allah la yaghfiru ayyushraka Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang datang kepadanya dengan membawa dosa syirik. Maka dosa syirik dosa yang tidak akan terhapuskan disebabkan karena itu orang itu akan kekal di neraka untuk selama-lamanya walaupun dia datang dengan seluruh ibadah inilah pentingnya la ilaha illallah inilah pondasi la ilaha illallah dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Qur'an mengutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan umat manusia akan la ilaha illallah Mari kita buka kelanjutan daripada kitab Kasyfus Syubhat yang pada buku ini ada pada halaman 112 dan di dalam buku itu 133 di baris yang ketiga 133 di baris yang ketiga Iza tahakkotta Ketemu? Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah Ila tahaqqaqta apabila engkau telah benar-benar mengetahui secara hak benar-benar telah mengetahui annalladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang telah diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa beliau hidup asahhu uqulan mereka lebih sehat akalnya lebih sahih akalnya wa akhafu syirkan min haula dan lebih ringan kesyirikannya daripada mereka-mereka -mereka Maksudnya mereka-mereka yang ada di zaman sekarang. Yang pembahasan yang lalu. Dua pertemuan yang lalu. Kalau engkau sudah mengerti benar masalah ini, fa'lam anna liha'ulai syubhatan. Maka ketahuilah bahwa mereka mereka maksudnya di sini adalah mereka yang melakukan kesyirikan di zaman sekarang yang kesyirikannya terkadang lebih berat daripada kesyirikan orang-orang yang lalu. Ana liha ula bahwasanya mereka-mereka itu memiliki syubhat. Ada syubhat. Ada sesuatu yang samar-samar tidak mengerti mereka. Ada sesuatu yang hak yang terselimuti. Sehingga mereka pandang tidak nampak oleh mereka. Ada sesuatu yang batil yang mereka ketahui, yang mereka anggap hak. Yuridunaha ala ma dzakarna. Mereka mendatangkannya atas apa yang telah kita sebutkan tadi. Wahiyya min a'wami syubahihim dan syubhat ini dan dia dan dia yaitu syubhat min a'zami syubahihim termasuk daripada syubhat-syubhat mereka yang terbesar. Fa asghi sam'aka maka berikan benar-benar pendengaranmu li jawabiha untuk jawabnya. Mereka berkata, wahia annahum yaqulun. Syubhat itu adalah bahwasannya mereka, orang-orang yang melakukan musyrik, syirik pada zaman kita sekarang yaqulun, mereka berkata, Innalladzina nazala fihimul Qur'anu. Sesungguhnya orang-orang yang turun kepada mereka Al-Qur'an. Maksudnya daripada orang-orang musyrik di zaman Rasulullah, seluruh manusia turun kepada mereka Al-Quran yang hidup di zaman itu. Bersama Rasulullah. Sebagian mereka mukmin, sebagian mereka kafir. Sebagian mereka beriman, sebagian mereka musyrik. Yang dimaksud di sini adalah musyriknya. Innaladina nazala fihimul Qur'an. Sesungguhnya yang turun kepada mereka Al-Qur'an yaitu orang-orang musyrik yang turun kepada mereka Al-Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah. Mereka tidak pernah bersaksi tentang la ilaha illallah wa yukadzibuna rasul sallallahu alaihi wasallam mereka tidak pernah bersaksi la ilaha illallah lisan mereka tidak pernah mau mengucapkan la ilaha illallah amal mereka tidak akan mengamalkan la ilaha illallah hati mereka tidak meyakini la ilaha illallah artinya mereka tidak pernah masuk Islam wa yukadzibuna rasul sallallahu alaihi wasallam dan mereka mendustakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau ikut Rasul, tidak mau taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yunkiruna al-ba'ats. Dan mereka mengingkari hari berbangkit. Mereka tidak percaya dengan adanya hari berbangkit dan hari kiamat itu. Tak percaya mereka. Wa yukadzibuna al-Qur'an. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Mereka mendustakan Al-Qur'an. Wa yaj'alunahu sihra. Dan mereka menjadikan Al-Qur'an itu sihir. Dan mereka menjadikan Al-Qur'an itu sihir. Apa maksudnya? Maksudnya Al-Qur'an yang dibawa oleh Muhammad itu bukan Al-Qur'an yang turun dari Allah, itu sihirnya Muhammad. Gitu. Itu adalah sihirnya Muhammad kata mereka. Muhammad ini penyihir. Muhammad ini kata mereka penyihir, sahir. Innama anta sahir. Sesungguhnya engkau ini penyihir. Begitu kata orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menghinakan Rasulullah, mereka katakan Rasulullah itu apa? berarti orang musyrikin tahu para penyihir itu orang hina. Berarti orang musyrikin Mekah tahu bahwa profesi sebagai penyihir itu hina. Oleh karena itu dengan itu mereka hinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimengerti? Insya Allah. Kalau orang musyrikin Mekah tahu profesi penyihir itu hina, kenapa orang mukmin sekarang, orang Islam sekarang tidak tahu bahwa itu hina? Menjadi seorang penyihir itu hina. Dahulu umat-umat Nabi, Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad juga sering menuding Nabi mereka sebagai penyihir untuk menghinakan Nabi mereka. Berarti mereka tahu bahwa penyihir itu hina. Profesi sebagai seorang penyihir itu profesi yang hina. Oleh karena itu mereka hinakan Rasul-Rasul Allah dengan menyebut mereka sebagai orang yang berprofesi sebagai penyihir. Maka na'udzubillah dibutakan mata kita untuk mengetahui bahwa sihir itu hina. Dan profesi sebagai penyihir itu hina. Dahulu orang Quraisy ketika hendak membangun Ka'bah, kita tahu bahwa di ketika Rasulullah ketika sudah berumur 30-an tahun, Ka'bah itu sudah rapuh, sudah harus direnovasi. Kemudian sepakat orang Quraisy untuk membangunnya, merenovasinya, merubah lagi dindingnya karena sudah rapuh sekali. Bahkan sebagian dinding-dindingnya sudah ada yang jatuh. Ketika mereka hancurkan Ka'bah itu dan ingin membangun Ka'bah yang baru, mereka buat pengumuman. Jangan masukkan harta kalian untuk membangun Ka'bah ini kecuali harta yang halal. Jangan masukkan hasil berjudi, jangan masukkan hasil menjual khamar, jangan masukkan hasil berzina, jangan masukkan hasil berdukun. Orang Quraisy tahu kalau perdukunan itu haram. Baik. sihra. Maksudnya mereka menjadikan Al-Qur'an itu sihir. Maksudnya mereka menganggap Al-Qur'an itu sebagai sihir. Mereka tidak yakin itu adalah wahyu yang datang dari Allah pencipta langit dan bumi kepada Rasul yang mulia Nabi Muhammad SAW. Ini keadaan orang musyrikin. Wa nahnu nushhidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu mereka orang-orang musyrikin. Sementara kami bersaksi bahwasanya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa nusaddiqul Qur'an. Kami membenarkan Al-Qur'an. Wa nu'minu bil ba'ats kami beriman dengan adanya hari berbangkit. Wa nusalli wa nasum. Kami puasa. Kami kami salat, kami puasa. Fakaifa taj'alunana mithla ulaik? Bagaimana kalian menyamakan kami dengan mereka? Bagaimana kalian menjadikan kami seperti mereka? Ini syubhat yang kuat kata Syekh. Bagi orang yang tidak mendapatkan jawabannya maka dia akan susah untuk menjawab syubhat ini saking kuatnya. Akan tetapi bagi orang yang tahu menjawabnya maka ini syubhat yang lemah. Bahkan mungkin mereka akan berkata, tuh lihat tuh, ulama kalian menjadikan kami lebih syirik daripada orang-orang musyrikin. Seperti yang dibahas dalam dua pertemuan sebelum ini bahwa di zaman sekarang orang-orang bisa melakukan kesyirikan lebih tebal, lebih dahsyat, lebih parah daripada orang musyrikin. Dari dua dua hal. Siapa yang masih ingat? Hal yang pertama, hal yang pertama apa? Kenapa Syekh Muhammad mengatakan bahwa bisa jadi orang-orang berbuat syirik di zaman kita lebih berat syiriknya daripada orang-orang dahulu dari dua poin. Poin yang pertama, syirik pada saat mereka lapang. Ya, orang Quraisy Diterangkan di dalam Al-Quran berbuat syirik di masa lapang, di masa sempit kepada Allah ikhlas. Sementara di zaman sekarang saat lapang, saat sempit sama-sama berbuat syirik. Berarti lebih ringan syiriknya mereka. Yang kedua, yang kemarin kita bahas bantuan pada orang-orang yang fasik. Ya, orang Quraisy kita berbuat syirik. Mereka berbuat syirik kepada sesuatu makhluk yang taat. Sesuatu makhluk yang mulia atau makhluk yang taat dan tidak berbuat maksiat. Sementara zaman sekarang ada orang yang membuat kesyirikan dengan menjadikan yang mereka syirikan dengan Allah itu sesuatu yang fasik. Sesuatu yang hina. Dari dua poin ini. Lalu mereka akan datang kepada kita semua kata Syekh bahwa bagaimana kalian akan menyamakan kami dengan mereka? Sudah jelas mereka tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka mendustakan Nabi Muhammad, mereka mereka memerangi Nabi Muhammad. Mereka tidak beriman kepada hari berbangkit, mereka tidak pernah sholat, tidak pernah puasa. Bahkan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Karena sementara kami tidak pernah mengatakan. Kami orang yang saban hari sholat, saban waktu puasa. Kami orang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bagaimana ini? Bagaimana mungkin kalian akan menyamakan antara orang yang mendustakan masalah-masalah berat yang seperti itu dengan orang-orang yang mengakuinya? Bagaimana kalian akan samakan? Kalian telah menyamakan orang yang sebenarnya berbeda Bukan hanya sebatas itu, bahkan kalian jadikan orang itu sama, bahkan lebih berat Aneh kali ini. Gitu kira-kira. Dari jawaban mereka, tahulah kita bahwa mereka ingin mengatakan kepada kita bahwa kami bukan orang-orang musyrik. Tidak mungkin kami sama dengan mereka. Sementara kalian menjadikan kami adalah orang-orang musyrik, bahkan lebih parah daripada orang musyrik. Bagaimana mungkin kalian akan menjadikan kami orang musyrik padahal kami memiliki sifat-sifat yang mulia seperti ini? Maka jawabannya adalah kita pindah kepada jawabannya. Hal jawabu maka jawabannya adalah ini jawaban yang pertama. Ada beberapa jawaban yang akan dijawab oleh Syekh. Ini jawaban yang pertama. Allah khilafa bainal ulama'i kullihim. Bahwasanya tidak ada khilaf antara para ulama seluruhnya mereka. Seluruh mereka tidak ada khilaf di kalangan mereka. Anar rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzabahu fi syai'in bahwasanya apabila seseorang telah membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah masalah dalam suatu perkara dalam beberapa urusan wa kadzabahu fi syai'in namun mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perkara yang lain dalam urusan yang lain, dalam hal-hal yang lain. Tidak khilaf di kalangan para ulama. Apabila ada orang yang dalam metodanya kepada syariat Islam, yang ini dia imani, yang ini tidak, Yang ini dia setujui, yang ini tidak dia setujui. Annahu kafirun. Orang seperti ini bahwasanya dia sebenarnya adalah orang kafir lam yadkhul fil Islam, belum masuk ke dalam agama Islam. Wa kadzalika idza amana bil Qur'an. Demikian juga halnya apabila dia beriman dengan Al-Qur'an bahwa itu datang dari Allah, wa jahada ba'dahu, namun ada sebahagiannya yang dia ingkari. Sebahagian Al-Qur'an saja. Saya yakin dengan seluruh Al-Quran ini, kecuali ayat ini. Ayat ini saya nggak percaya. Sepakat para ulama bahwa tindakan yang seperti ini mengeluarkan orang dari agama Islam. Kafir, kufur. Kaman akarra tauhid. Seperti orang-orang yang mengakui tauhid, wajah ada wujub salah. Lalu dia mengingkari hukum wajibnya salat. Au akarra tauhid was salah. Atau dia mengakui akan tauhid dan salat wajahada wujuban zakat. Lalu dia mengingkari kewajiban membayar zakat. Au aqarra bihadza kullihi. Atau dia mengakui semuanya, tauhidnya, salatnya, zakatnya, wajahada sauma. Kemudian dia mengingkari wajibnya saum. Au aqarra bihadza kullihi wajahadal hajj atau dia mengakui semuanya, tauhid, syahadat, salat, zakat, puasa, dia akui semuanya, namun dia mengingkari akan kewajiban berhaji bagi yang mampu. Kewajiban berhaji hanya bagi yang mampu. Demikian juga kewajiban zakat, maaf, terlambat kita tadi. Demikian juga bagi yang zakat, bagi yang mampu, bagi yang mampu untuk mengeluarkan zakat, Walamma lam yanqad unasun. Dan tatkala tidak taat, tidak tak tidak tunduk sebahagian manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhaji anzalallahu fi haqqihim Allah turunkan dalam masalah mereka, dalam urusan mereka, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada manusia berhaji ke bait, ke rumahnya, ke rumah Allah bagi barang siapa yang memiliki kesanggupan untuknya berjalan. Artinya sanggup dia untuk pergi haji. Baik. Kita perluas pembahasan ini dengan keterangan. Setelah kita dengarkan tadi syubhat, ada hal yang tidak dimengerti oleh orang ini di dalam syubhat yang ada di kepalanya. Ketika dia mengatakan tadi bahwa bagaimana mungkin kalian menjadikan kami sama dengan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah SAW. Hanya dengan tindakan kami yang seperti ini kalian samakan kami dengan mereka. Bahkan kalian mengatakan kami lebih berat. Bagaimana mungkin? Mana, bisa disamakan? Bahwa mereka tidak pernah bersaksi la ilaha illallah. Sementara kami setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Sementara kami setiap selesai sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Setiap selesai sholat. Orang musyrik tidak pernah mengucapkan itu. Mereka mengingkari puasa, mereka mengingkari haji, mereka mengingkari Al-Quran, mereka mengingkari Rasulullah dan semua itu kami kerjakan. Ada satu yang luput dari pemahaman mereka. Bahwa mengingkari satu poin syariat di dalam agama Islam, mengingkari satu poin syariat yang sudah nas jelas nyata dari syariat Islam. Kita ingkari itu sama dengan mengingkari semuanya. Ini kaidah akhifiddin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam semuanya, seluruhnya. Tidak boleh agama Islam ini sebahagiannya diamalkan, sebahagiannya ditolak. Tidak boleh. Tidak boleh sebahagian syariat Islam ini sebahagiannya dilakukan, sebahagiannya kita ingkari. Itu tidak boleh. Seperti itu diterang oleh Syekh tadi percaya dia akan tauhid, percaya dengan tentang sholat, dia akan melakukan zakat, dia akan berpuasa, namun dia tidak yakin akan hukum wajib haji. Sama saja kosong, nihil jadinya. Semua yang kebaikan-kebaikan dia tadi menjadi nol. Bahwa umat Islam baru akan menjadi Islam Manusia baru akan menjadi muslim apabila dia menyerahkan diri seluruhnya kepada syariat. Di dalam keyakinan tidak boleh satu pun bahagian daripada syariat Islam yang sah, yang nyata, yang jelas tidak boleh satu pun kita ingkari. Tidak boleh satu pun kita ingkari. Mengingkari satu poin saja yang sudah jelas, sudah sampai kepada kita itu syariat Islam yang sah. Kita ingkari satu poin itu sama dengan mengingkari seluruh agama Islam. Ini mereka tidak faham Mereka mengira sholat mereka bermanfaat dengan berbuat syirik. Mereka mengira zakat mereka bermanfaat dengan berbuat syirik. Mereka mengira syahadat mereka setiap hari bermanfaat dengan berbuat syirik. Padahal Al-Quran telah jelas menerangkan la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau engkau berbuat syirik, hapus seluruh amal salehmu. Hapus seluruh amal salehmu. Tegas Al-Quran mengatakan, kalau kamu berbuat syirik, hapus seluruh amal salehmu. Berarti syahadatnya gak bermanfaat, zakatnya tidak, sholatnya tidak bermanfaat, zakatnya tidak bermanfaat, puasanya tidak bermanfaat, hajinya tidak bermanfaat. Kalau dia berbuat syirik, hapus amal, kembali ke titik nol. Tidak ada apa-apa. Sama dengan Al-Quran, kata Syekh. Saya iman seluruh yang ada dalam Al-Quran 30 juz ini saya imani semuanya. Kecuali ayat yang satu ini. Nah yang satu ini saya nggak nggak yakin ini yang satu ini. Kayaknya yang satu ini di Nabi Muhammad yang buatnya sendiri bukan dari datang dari langit ini kayaknya ini. Gak yakin saya ini firman Allah. Cukup satu ayat itu yang Anda ingkari tersebut mengeluarkan Anda dari jalan agama Islam seluruhnya. Tidak berguna keimanan Anda dengan seluruh Al-Quran kalau ada satu ayat saja dari ayat itu yang Anda katakan bukan bahagian dari para Saya tidak percaya dengannya. Karena kepercayaan kita tentang tentang agama Islam harus totalitas. Kepercayaan kita kepada Al-Quran harus totalitas. Tidak boleh sebahagiannya dipercaya, di, diyakini, dipercayai, sebahagiannya tidak dipercaya dan didustakan. Tidak boleh. Diingkari sebahagiannya, diyakini sebahagiannya, tidak bisa. Seandainya amalan Nabi Muhammad yang luar biasa saja, Allah tidak akan pandang itu. Kalau Nabi Muhammad berbuat syirik, hasyahu wa kalla. Mustahil Rasulullah itu akan berbuat syirik. Tapi ayat ini turun kepada Rasulullah. Kalau kamu berbuat syirik, kamu di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kamu berbuat syirik wahai Muhammad, layak baton amaluka. Hapus seluruh amal salehmu. Allah tidak akan pandang amal soleh Rasulullah SAW. Berapa amal soleh Rasulullah? Tidak akan ada seorang manusia pun yang bisa menyamai amal soleh Rasulullah dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir mati di permukaan bumi. Tak seorang pun yang bisa menyamai amal solehnya Rasulullah. Itu Allah tidak akan pandang itu. Apabila kalau Nabi Muhammad berbuat syirik dan mustahil Nabi Muhammad untuk berbuat syirik. Fahamlah kita Allah ingin mengajarkan kita. Andai amalan Rasulullah SAW tidak Allah pandang kalau saya ini Rasulullah berbuat syirik, apalagi amal kita. Jangan, jadi jangan bangga-banggakan pula yang amal soleh kamu tadi. Sudah gosong, dibakar oleh api kesyirikan Anda. Sudah musnah, sudah nihil, dihanguskan oleh maksiat syirik Anda. Hati-hati ma'asyallah muslimin. Ini yang mereka tidak mengerti. Ini yang mereka tidak paham. Oleh karena itu kita harus menjaga tauhid kita dari seluruh syariat kita. Tidak boleh ada yang kita ingkari. Agama Islam tidak boleh ada yang diingkari. Apabila sudah sampai kepada kita itu syariat Islam, keterangannya jelas di dalam Al-Qur'an, ini hadisnya sudah sampai kepada kita itu kita ingkari itu adalah kekufuran lain hal kalau ilmunya belum sampai kepada kita karena kalau ilmunya belum sampai kepada kita kita akan dapatkan uzur dari Allah tabaraka wa taala karena kejahilan kita tentang masalah tersebut walaupun kita terus terus dituntut untuk terus belajar dan mendalami syariat Islam Nah, dalam hal ini ingin saya katakan satu masalah penting. Mengingkari kewajiban tidak sama dengan meninggalkan tanpa mengingkari kewajiban. Mengingkari kewajiban tidak sama dengan meninggalkan tanpa mengingkari kewajiban. Orang yang sudah bersyahadat si A dan si B sudah salat sama-sama si A dan si B sudah puasa si A dan si B, sudah haji si A dan si B. Namun si A tidak membayar zakat. dikarenakan dia malas, sayang sama hartanya. Sayang dia sama hartanya, malas dia mengeluarkan nah, enak-enak saja saya capek-capek ini enakan beli kebun. Ya kalau kalau zakatnya baru sampai 250 ribu 2 juta masih mending. Ada orang bisa bayar zakat sampai 500 juta loh. Zakatnya satu bisa beli ruko loh. Kalau sudah sampai sebegitu, itu godaannya besar juga. Sama ketika kita mau berinfak, mau infak seribu, mau infak satu juta, tentu godaannya berbeda. Betul tidak? Ya. Ya. Ada orang yang zakatnya, kalau dihitung kewajiban zakatnya, sudah harus mengeluarkan uang 500 juta. Godaannya luar biasa. Malas dia. Mending saya beli ruko. Nanti taubat lagi, pergi haji lagi. Misalnya. Tapi dia yakin betul bahwa dia salah. Karena zakat itu wajib bagi dia. Namun dia tidak keluarkan, dia tidak kerjakan itu karena memang malas dan didatangi oleh syaitan kecintaan kepada hartanya. Dengan ini si A. Adapun si B, dia sama dengan si A tadi kita katakan eh, syahadatnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, sama-sama tidak bayar zakat. Namun si B ini tidak bayar zakat karena dia yakin zakat itu tidak wajib. Dia tidak bayar zakat. Zakat itu tidak wajib katanya. Itu diwajibkan waktu Nabi Muhammad hidup. Setelah Nabi Muhammad wafat nggak wajib lagi. Mana yang kafir di antara mereka berdua? Si B. Itu contoh yang pertama. Si A tidak mengingkari walaupun tidak mengerjakan. Dia tidak mengingkari kewajiban zakat. Si B tidak mengerjakan, tapi dia mengingkari kewajiban zakat. Contoh yang kedua, si A dan si C. Si A yang tadi juga nggak perlu nggak perlu kita kita ulang. Si A dan si C, tadi si A dan si B. Sekarang si A dan si C. Si C ini dia sudah syahadat, dia sudah salat, dia sudah puasa, dia sudah haji, dan dia keluarkan zakatnya bahkan lebih banyak daripada zakatnya dia keluarkan namun hatinya tidak meyakini wajibnya zakat mana yang kafir si A atau si C si C yang kafir walaupun dia mengeluarkan zakatnya tapi dia tidak yakin tidak percaya akan hukum wajibnya zakat Hati-hati. Mengingkari syariat Islam dalam bentuk apapun. Kalau kita tahu itu syariat Islam, sampai kepada kita bahwa itu adalah syariat Islam datang dari langit kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah sampaikan kepada umat dengan penuh amanah, kita ingkari. Maka ini adalah kesyirikan. Walau kita melakukannya, ada orang-orang di permukaan bumi ini sekarang rajin sholat. Tetapi ketika rajin sholat dia katakan saya sebenarnya sudah sampai kepada jenjang ma'rifah. Bagi saya sholat itu tidak wajib lagi. Cuma saya kerjakan juga untuk jadi contoh-contoh bagi murid-murid saya santri-santri saya. Dengan pelajaran tauhid kita ini kafir atau tidak kafir ini orang. Kafir. Padahal dia paling depan tuh jadi imam. Allahu Akbar. Makrotnya luar biasa. Setiap ada setiap ada musabakah dia jadi juri, makrot. Tapi dia yakin bahwa sholat bagi dia tidak wajib lagi. Karena dia sudah sampai kepada jenjang makrifat. Orang yang sudah sampai kepada jenjang makrifat nggak wajib sholat kata mereka. Lalu kenapa dia sholat? Itu karena untuk menjadi contoh bagi murid-muridnya. Dengan alasan inilah mereka mengatakan kenapa Rasulullah itu sholat? Karena Rasulullah ingin memberikan contoh itu kepada manusia-manusia yang jenjangnya hanya syariat. Lihat, syaitan memutarbalikkan akidah manusia, syariat Islam. Kenapa Rasulullah kata mereka sholat? Iya iya, Rasulullah itu diharuskan untuk mengajarkan orang syariat. Sebenarnya Rasulullah itu tidak wajib lagi sholat. Dan ini kita pernah dengar sendiri dengan telinga kita. Bukan kita buat-buat. Jadi kita bantah, kalau memang ada orang saleh yang boleh meninggalkan sholat, kenapa Rasulullah tidak meninggalkan sholat? Alasan mereka karena Rasulullah butuh, dibutuhkan umat yang baru golongan syariat. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم jadi hati-hati Islam melarang kita beriman dengan sebahagian ayat, kafir dengan sebahagian ayat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman surat An-Nisa. Atau di dalam buku antum ada? Di dalam buku ada. Itu surat An-Nisa dinukilkan setelahnya. Satu ayat setelah setelah yang kita baca tadi ada ayat kan? Itu dia. Surat An-Nisa ayat 150 dan 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan mereka kemudian berkata, kami beriman dengan sebahagian ini, kami tidak beriman dengan sebahagian ini. Dan mereka ingin mengambil jalan di tengah-tengah itu. Maksudnya sebahagian kita imani, sebahagian tidak. Jadi kami berada di antara dua hal, sebahagiannya iya, sebahagiannya tidak. Kami berada di tengah-tengah. Ulaika humunka kafiruna haqqah. Mereka lah orang-orang kafir yang hak, yang benar-benar kafir itu dia orangnya. Pernyataan Al-Quran bukan pernyataan saya. Oleh karena itu, kenapa umat Nasrani dikatakan kafir? Karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Namun mulai dari Nabi Isa ke atas mereka percaya itu. Hanya Nabi Muhammad seorang mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tentu rentetannya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang Nabi yang mereka dustakan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, di dalam Injil itu akan ada cerita tentang Nabi Daud, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Zakaria, Nabi Adam, Nabi segala macam ada cerita di dalam Injil. Walau dengan nama-nama yang kadang-kadang sudah berubah, Yusuf jadi Yosef, gitu. Ibrahim jadi Abraham, Nuh jadi Noh, Daud jadi David. Di Hong Kong itu ada teater Nuh. Teater Nuh. Kalau nggak salah saya di Hong Kong kalau saya nggak salah. Pokoknya negeri-negeri Cina sana, Taiwan, Hong Kong dan semacamnya. Ada teater Nuh. Dibuatkan apanya sebuah miniatur, bukan miniatur, kapal besar di situ ada teater, ada film bagaimana bak menerjang dunia. Kemudian hewan-hewan yang masuk dibuat dibuatlah patung-patung hewannya ini ini ini ada komodo yang dari Indonesia itu ada di situ. Ini patungnya aja masuk dalam kapalnya Nabi Nuh. Mereka beriman. Tapi mereka tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan Rasulullah SAW. Mereka kafir. Di dalam Al-Quran, kalau surat saya tidak salah surat Syuara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kadzabat qaumu 'Adinil mursalin. Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul. Kaum 'Ad telah mendustakan seluruh rasul. Kadzabat Tsamudul mursalin. Kaum Samud telah mendustakan seluruh rasul. Di situ para ahli tafsir berkata, sebenarnya yang didustakan oleh kaum Nuh kaum Nuh, Nuh sendiri alaihi salam, Nabi Nuh sendiri. Betul tidak? Mereka tidak mendustakan Nabi Muhammad, mereka nggak tahu Nabi Muhammad itu ada atau tidak. Mereka tidak mendustakan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim belum datang. Tidak juga Yakub, tidak juga Sulaiman, tidak juga Zakaria, Ilyas dan yang lainnya ah, sallallahu alaihi wasallam. Enggak, mereka mendustakan Nabi Nuh. Lalu kenapa di dalam ayat kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin? Kaum Nuh telah mendustakan seluruh rasul yang diutus oleh Allah. Karena mendustakan seorang Nuh sama dengan mendustakan seluruh rasul. Kenapa Allah mengatakan kadzabat kaum Adinil mursalin? Kaum Ad telah mendustakan seluruh rasul. Padahal yang didustakan oleh kaum Ad hanya seorang rasul yaitu Nabi Nabi Hud. Kenapa dikatakan pengingkaran kepada Nabi Hud, mendustakan Nabi Hud sama dengan mendustakan seluruh rasul? Karena mendustai seorang rasul sama dengan mendustai seluruh rasul. Jadi tidak boleh di dalam agama kita. <coughs> Nu'minu bi bibak wa nakfuru bi din itu tidak boleh. Apabila didustakan satu, dia benarkan seribu, tidak guna seribu itu. Jadi kalau didustakan satu, dia imani lima ribu, tidak berguna imannya lima ribu tersebut. Sampai dia juga beriman kepada yang satu yang dia dustakan tersebut. Apalagi kalau yang mereka dustakan puncaknya ilmu. Apalagi kalau yang mereka dustakan puncaknya syariat. Apalagi kalau yang mereka dustakan itu pondasi seluruh ketaatan. Apa dia? Tauhid. Kesyirikan yang mereka lakukan itu membumi hanguskan tauhidnya mereka. Kalau tauhidnya hancur, hancur pondasinya. Bangunan mana yang bisa berdiri kalau pondasinya sudah hancur? Silakan bangun ruko tanpa pondasi, bangunlah. Cukup kita tendang saja cukup jatuh Ya? Cukup ditiup angin jatuh dia. Nggak pakai fondasi. Langsung bangun-bangun gitu aja. Tetapi kalau fondasinya kuat, 55 lantai sampai ke menjulang ke langit, ditahan oleh dia. Bagaimana kalau yang kemudian Anda dustakan itu adalah adalah puncaknya syariat Islam. Pokok utamanya syariat Islam, pintunya syariat Islam. Pintunya syariat Islam itu, agama Islam seorang itu adalah tauhidnya. Selamat tauhidnya, selamat Islamnya. Walau kemudian dia berbuat maksiat, Islamnya masih selamat. Dia belum akan keluar dari koridor Islam. Tapi kalau tauhidnya sudah rusak dengan syirik, hilang. Dia telah mendustakan orientasi dakwah para nabi dan para rasul. Dia telah mendustakan ibadah yang paling diinginkan oleh Allah dari manusia. Yang paling diinginkan Allah dari manusia adalah tauhid. Oleh karena itu, orang yang memandang hujah tadi, yang memandang syubuhatnya orang tadi, apabila kita memandang syubuhatnya, nampak betul bahwa mereka itu tidak mengerti tentang tauhid itu seperti apa. Betul-betul jahil, gelap, nggak ngerti mereka tauhid itu apa. Dan apa pentingnya tauhid? Dan syirik itu bahayanya seperti apa? Nggak ngerti sama sekali mereka. yang membenarkan tauhid secara lapas dan makna. fondasi agama telah dia benarkan. Namun dia ingkari cabangnya, bangunan di atasnya. Seperti sholat dan yang lainnya, itu juga bisa membatalkan syariat e, Islam seseorang. Seperti yang telah kita katakan tadi. Itu satu. Yang kedua, sepakat seluruh penduduk bumi mulai dari timur sampai ke barat mulai dari utara sampai selatan baik yang muslimnya atau yang kafirnya sepakat mereka semuanya kalau ucapan seseorang sudah berbeda dengan apa yang dia kerjakan itu yang dinilai itu pekerjaannya dan bukan perkataannya Siapa yang bisa mengingkari kaidah ini? Tidak ada. Tidak ada orang yang bisa mengingkari kaidah bahwa ucapan seseorang apabila berbeda dengan perbuatannya, yang dinilai orang adalah perbuatannya, bukan ucapannya. Apa yang saya inginkan? Saya setiap hari mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun dia juga berbuat syirik. Kira-kira yang dinilai oleh Allah kata-katanya atau syiriknya? Syiriknya. Orang akan dicap berdusta dan apa yang dia keluarkan dari lisannya dusta, bohong. Apabila apa yang dia buat beda dengan apa yang dia ucapkan. Lisannya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berbuat syirik, bohong ucapan la ilaha illallahnya. Tidak laku ucapan la ilaha illallah itu. Jangankan kepada Allah di dalam syariat, kepada manusia saja kita mengatakan maaf ya tadi sore saya tertidur kata saya kata kita kan ke kawan kan padahal kawan tahu tadi sore dia main bulu tangkis apa gerangan kata kawan-kawan nih bohong kamu kamu ucap enak aja kamu bilang kamu tidur saya lihat kamu main bulu tangkis tadi sore rela kamu main bulu tangkis lagi daripada janji kita meeting ini tentu gitu kata kawan tidak percaya saya kamu tidur itu nggak percaya karena saya lihat sendiri kamu minggu tangis. Lihat ucapan manusia berbeda dengan perbuatannya. Yang dinilai itu perbuatannya dan ucapannya dianggap ucapan bohong, tidak ada arti sama sekali. Demikian juga halnya antara orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan orang yang berbuat syirik. Karena la ilaha illallah mengharuskan dia untuk hilang kesyirikan di dalam dirinya. Ketika dia masih berbuat syirik dengan la ilaha illallah, berbeda apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia buat. Yang dinilai adalah apa yang dia buat, bukan apa yang dia ucapkan. Yang dia ucapkan itu dianggap angin lalu, bohong, tidak ada artinya. Inilah bahaya syirik. Inilah bahaya kekufuran, pengingkaran. Waliyadzubillah. Kita terjebak dalam hal-hal yang seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu dituntut betul kita untuk faham akan makna la ilaha illallah. Nasihat saya kepada diri pribadi dan kita semua Janganlah pula malas membaca kitab-kitab tauhid. Kadang-kadang syaitan datang kepada kita dengan membuat kita malas membaca kitab tauhid. Berasa lebih enak membaca kitab tentang fikih sehingga terabaikan kitab-kitab tauhid kita. Berasa lebih nyaman kalau membaca buku-buku sejarah. Emang asik memang membaca buku sejarah itu. Biografi, ada peperangan, ada cerita, ada ha? enak buku sejarah itu. Tapi janganlah pula melalaikan kita dari membaca kitab tauhid. Tidak ada perbandingan antara tauhid dengan cerita. Apalagi kalau ceritanya cerita seorang manusia. Ha? Allah maha adil dan maha bijaksana. Allah maha mengerti kebutuhan manusia. Sesuatu yang mahal, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat butuh, sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia, Allah mudahkan. Allah murahkan. Manusia butuh oksigen gak? Mahal gak oksigen itu? Hah? Murah. Hmm, gratis. Nggak perlu bayar-bayar. Lain kalau rumah sakit, orang jualan oksigen. Sekarang kita bicara oksigen, mahal nggak oksigen itu? Gratis nggak perlu dibeli kan oksigen itu kecuali kalau sudah sesuatu terjadi lain hal. Manusia butuh air nggak? Mahal nggak air itu? Mudah nggak mendapatkannya? Mudah. Coba lihat. Manusia butuh garam nggak? Mahal nggak garam itu? Gampang nggak mendapatkannya? Kita bandingkan. Manusia butuh mobil BMW nggak? Kita bicara BMW yang mahalnya. Manusia butuh mutiara enggak? Dibandingkan tingkat kebutuhan mutiara dengan kita kebutuhan tingkat kebutuhan kita kepada garam, mana yang lebih butuh? Oleh karena itu Allah mudahkan garam, Allah sulitkan mutiara. Pernah nggak kita pikir kalau Allah balik? Harga garam semahal harga mutiara. Karam. Kita kalau sudah tidak dapat garam, karam sudah. Hah? Hilang kenikmatan dunia ketika garam tidak dapat. Subhanallah. Hanya garam loh. Belum lagi air. Kalau air sudah jelas luar biasa dan kebutuhan kita kepada air. Garam. Hilang garam, hilang nikmat dunia semuanya. Makanya orang sakit yang banyak-banyak yang pantangan garam itu ngeluh luar biasa, ngeluh. Ngapa? Masa nggak ada garam semua? Masa ini nggak pakai garam, masa sayur nggak pakai garam. Semua dunia ini hambar, hambar. Hidup ini hambar, sehambar sayur yang dia makan tadi siang. Allah mudahkan garam, subhanallah. Allah jadikan laut yang luar biasa sebagai sumbernya. Allah jadikan ada di dalam perut bumi. Dan kita tidak tahu bagaimana kalau Allah balik ini. Demikian juga dengan tauhid. Tauhid penting dari seluruh disiplin ilmu kitab tauhid yang paling murah. Kecil-kecil, satu jilid, satu jilid, dua jilid, dua jilid. Jarang kitab tauhid itu berjilid-jilid itu jarang sekali. Ada-ada, tetapi jarang. Tak sama dengan kitab hadis, tak sama dengan kitab tafsir, nggak sama dengan kitab tarikh, nggak sama dengan kitab sirah, kita tahu itu kecil-kecil. Harganya pun murah-murah. Iya, -murah. ya. 20 ribu, 25 ribu. Tauhid loh, 25 ribu loh. Tafsir Nukatsir 100 ribu. Tauhid 20 ribu. Pakai diskon lagi. <laughs> Hah? Apa pak? Betul maji mahal <laughs> Ya saya katakan tadi rata-rata. Kita kan mengambil hukum itu mayoritas. Kalau Bapak bilang Fatul Majid, Tauhid, saya bilang Fatul Bari. iya kan? Tajul Arus, kamus bahasa Arab 32 jilid. Kamus Bahasa Arab 32 jilid. Kamus Bahasa Arab, cuma kamus Bahasa Arab. Buku Tauhid nggak ada yang 32 jilid. Lihat bagaimana Allah memudahkan tauhid untuk manusia karena kebutuhan manusia yang sangat sangat sangat pada tauhid. Maka gunakan kesempatan yang luar biasa yang telah Allah berikan untuk kita tidak bakhil kepada kitab-kitab tauhid, baik bakhil membelinya, baik bakhil waktu kita untuk membacanya. Baik bakhil waktu kita untuk menghadiri majelis taklim yang bicara tentang tauhid. Karena itu pokok kebutuhan kita kepada tauhid demi Allah lebih butuh kepada oksigen ini. Oksigen ini lebih butuh kita kepada tauhid dibanding oksigen yang kita hirup sekarang. Tidak ada gunanya oksigen ini kalau tauhid kita hancur. Maka inilah ma'asyarul muslimin dan muslimat Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia Yang maha bijaksana, yang maha adil Yang ingin memudahkan kepada manusia Memudahkan, Allah ingin memudahkan kita Yuridullah bikumul yusra Wala yuridu bikumul usra Allah inginkan untuk kalian kemudahan Allah tidak menginginkan kalian kesulitan Yang paling penting dalam ilmu tauhid Allah jadikan bukunya itu Seperti itu Nawakidul Islam Apa saja yang akan membatalkan Islam Hanya satu jilid kecil Hah? Syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah, syirik kecil, bahkan kadang-kadang kitab kecil begini. Tapi itu pondasi, pondasi agama kita, hati-hati. Jangan karena kecil, kecil pula kita pandang, nggak buku kecil ini. Enggak. Sesuatu itu dinilai dengan apa yang ada di dalamnya, bukan? Bukan karena ketebakannya. Syarat la ilaha illallah, rukun la ilaha illallah itu pondasi agama kita. Walaupun dalam buku yang kecil. Namun kalau sudah kecil belum dibaca juga memang keterlaluan memang. Hah? Nah inilah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk memahami syariat Islam terutama tauhid yang paling utama ya kita tidak melarang untuk membaca kitab sirah, tidak melarang untuk tidak bisa kita, tidak mungkin kita larang untuk membaca. Kita tak menganjurkan untuk membaca kitab tafsir, membaca kitab hadis, membaca kitab sejarah, membaca kitab fikih, membaca kitab apa lagi? Hah? Ada, akhlak penting. Akan tetapi jangan sampai semua itu melalaikan kita dari membaca kitab tauhid yang bicara tentang akidah. Mudah-mudahan bermanfaat dan untuk sampai pertengahan Desember ini pelajaran kita terakhir. Ya, mungkin e, baru setelah Desember kita bisa akan setelah pertengahan Desember ke bawah baru kita mungkin bisa akan bertemu lagi seandainya Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Allah alam mana nggak tahu apakah antum akan cari ustadz yang membahas kitab uh, eh, kita, eh, membahas majelis ini menyambungnya atau bagaimana itu diserahkan kepada panitia saja. Dan alangkah baiknya kalau memang majelis diteruskan walaupun bukan pelajarannya ini. Kita tauhid juga dengan tauhid yang seperti apa gitu. Gak ada masalah yang ringan yang yang yang, yang anu. ya. Sampai di sini dulu karena karena sebab yang antum mungkin hampir semuanya tahu karena tidak bisa hadir lagi untuk sampai pertengahan Desember. Ya, kalau ada yang benar dari apa yang kita ucapkan, maka Allah Subhanahu wa taala Rasulnya lah yang telah mengajarkan kepada kita dan Allah berhak paling berhak untuk di disyukuri, dipuja dan dipuji dan kepada Rasulullah SAW kita berterima kasih yang bersyukur kepada Rasulullah SAW atas usaha beliau atau upaya dan pengorbanan beliau untuk menegakkan tauhid di permukaan bumi akhirnya tauhid itu sampai kepada kita sekarang ya dan kalau ada yang salah dari apa yang anda ucapkan maka kebodohan diri kekurangan ilmu yang sebagai manusia yang tidak pernah lekang dari yang namanya khilaf dan salah kepada Allah Subhanahu wa taala kita saya bertobat dan insyaallah kita lanjut dengan tanya jawab setelah salat Isya wa sallallahu wasallam mubaraka wa nama abdihi wa rasuli Muhammad